Bagaimana menghadapi suami yang berselingkuh? Udahlah dikasih zakat berselingkuh pula. Ilaha Allah. Parah kali orang Medannya. Ibu punya wali enam orang. Jadi bukan ibu memanggil bapak itu dengan membawa centong sini bang, bukan gitu. Ibu punya wali enam orang. Pertama ayah, Yang kedua atuk opung. Yang kedua abang ayah. Yang ketiga adik ayah. Yang keempat abang. Yang pertama ayah. Yang kedua datuk opung. Yang ketiga abang. Yang keempat adik laki-laki. Yang kelima abang ayah. Yang keenam adik ayah. Enam wali ibu itulah yang menyelesaikan ini. Maka dipanggilnya lah. Eh setan sini kau sebentar. Orang berselingkuh itu mesti gitu manggilnya. Tak pula kita panggil eh, kepada menantu kami silakan dalam Mana ya tengkuk dia? Kalau ada yang polisi tentara situ cabutkan pistol, letakkan di atas meja itu. Pang letakkan. Biar tahu. Walaupun tak ada pelornya. Ku dengar kau udah selingkuh. Kemarin tertangkap screenshot SMS. Ini dia kan? Ini foto perempuan kan? Wajah oh, macam-macam. Kau berhenti selingkuh. Kalau kau tak berhenti, nah, jadi kasih dia mop, di mop dia sedikit. Ah, habis itu berhenti. Iya pak, aku kustop nih. Ada ah, berhenti dia. Ah, tinggal lagi ibu. Mau ibu menerima barang second nih? Kalau ibu Kata ibu Pak Ustaz Aku ikhlas menerima dia Pak Ustaz Tak bisa aku berpindah ke lain hati Pak Ustaz Terimalah dia Tapi jangan sampai mulut ibu berkata bisa Tapi hati ibu tidak Itu bahaya Lain di mulut, lain di hati Ada lagunya itu kalau ibu berkata bisa, katakanlah bisa. Tapi kalau katakan tidak, katakan tidak. Karena banyak perempuan berkata mulutnya bisa, tapi pas begitu jalan bersama terbayang dia selingkuhan siapa sih. Itu menjadi masalah. Hidup ini singkat, Bu. Hidup ini singkat. Jangan sampai gara-gara ini terpengaruh kepada sholat ibu, ibadah ibu, kerja ibu. Oleh sebab itu pikirkan baik-baik. Kalau bisa, bisa. Ambil waktu agak seminggu, dua minggu, tiga kali Jumat. Aku berpikir dulu. Gimana? Selesai?